Cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, menjauh. Tuk tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk tunggal ada di mana, Wira? Tuk tunggal berada di dalam kampus. Eh, ini semua. ini keluar dari desa. diselingi pula tawa ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku liku kehidupan dari dua insan manusia. rompang. Oh, ya, ya, ya, ya. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivonne Rose, Ana Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Wulandari dicegah kepergiannya, Ramanda. Oh, tunggulah di sini. Karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Oh, oh, <laughs> jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas izinmu. Ikutilah episode ke-11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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Ulung dan Kasang tidak berhasil mengambil kapak perunggu yang tertancap di dada Mak Rompang. Bahkan Kasang menjadi korban pertama Mak Rompang dalam kebangkitannya kali ini. Kasang dicekik Mak Rompang sampai mati. Ketika kapak perunggu itu berhasil dia cabut dari dada Mak Rompang. Karena begitu kapak perunggu itu tercabut dari dada Mak Rompang, maka makhluk iblis itu kembali bangkit dari kuburnya. Makhluk laknat itu kembali menebar maut di sekelilingnya. Sebenarnya, kejadian itu tidak usah terjadi bila Ulung dan Kasang mengikuti nasihat Ki Pandai Urat yang datang menjelma di tengah malam itu. Namun mereka tidak mau tahu karena kapak perunggu itu bisa mendatangkan uang yang sangat banyak bagi mereka. Kini bencana Mak Rompang kembali datang, walau semua orang belum ada yang mengetahuinya. Apa perlu mu datang kemari, Ulung? Uh, <laughs> itu Ki, menanggi janji Kisabrang kemarin malam. Janji? Iya. Hah, janji apa aku? Uh, kan Kisabrang akan memberiku uang. Uang? Iya Ki, kan uang untuk pergi mencari kapak perunggu. Ah, apa aku berjanji begitu? Iya Ki, Kisabrang yang janjikan malam ini. Uh, iya iya, baiklah. Nah, ini Wah, sedikit sekali, Ki. Mana cukup? Sebenarnya aku sudah banyak mengeluarkan uang untuk mendapatkan kapak perunggu itu, Ulung. Aku sudah memberikan uang yang banyak sekali pada Diku. Sayang uang itu dihabiskan di tempat judi. Bahkan dia tidak bisa memberikan kapak perunggu itu kepadaku. Karena dia sudah kau bunuh. Ah, iya Ki. Tapi uang itu kan bukan untukku. Tapi untuk Diku. Eh, apakah kau lupa? bahwa uang itu dia habiskan di tempat judi. Sedangkan tempat judi itu kau yang mengurusnya. Nah, berarti uang itu juga masuk ke dalam pundi-pundimu. Nah, betul kan begitu? Ah, betul, Ki. Nah, nanti kalau kapak perunggu itu sudah kau serahkan kepadaku, baru aku bayar dengan harga yang tinggi. Uh, maksudku, Ki, bagaimana kalau Ki Sabrang berikan uang pembayaran kapak perunggu itu sekarang saja? Sehingga bila kapak itu sudah aku dapatkan, maka aku tinggal menyerahkan saja senjata itu, Ki. Eh, eh, eh, eh, eh. Mana ada orang membeli barang, uangnya lebih dulu, Lung. Sedang barangnya belum ada sama sekali. Hah, sekarang jangan banyak tuntutan kepadaku. Kalau kau banyak rewel begini, akan aku usir kau dari tempat judi itu. Ah, licik sekali kesabrang ini. Mengerti kau? Ah, ah, mengerti, Ki. Nah, pergilah. Aku sudah tidak sabar untuk bisa memiliki kapak perunggu itu. Uh, tapi aku tidak bisa cepat-cepat mencari kapak perunggu itu, Kisabra. Eh, Hulung. Bukankah kemarin malam kau bilang padaku bahwa kau sudah tahu di mana kapak perunggu itu berada? Ah, uh, iya, Kisabrang. Hanya yang aku khawatirkan bila dugaanku itu salah, Ki. Ah, aku tidak mau tahu. Yang penting bagiku, aku bisa memiliki kapak itu dalam waktu yang tidak lama. Ah, baik, Kisabrang. Akan kuusahakan. Semoga Ki Pandi Besi belum tidur. Ki, Ki Gantar. Siapa? Aku Ki, Ulung. Oh, kau? Masuklah. Terima kasih, Ki. Uh, maaf, Ki. Aku mengganggu Ki Kantar malam-malam begini. Apa keperluanmu, Ulung? Uh, begini, Ki. Tapi ini rahasia, Ki. Hmm? Apa itu? Uh, aku minta tolong dibuatkan sebuah senjata. Senjata apa? Keris, tombak, atau pedang? Uh, sebuah kapak, Ki. Uh, kapak? Tapi terbuat dari perunggu. Hmm, dari perunggu. Untuk apa olehmu, Ulung? Uh, untuk keperluan Ki. Dan aku harapkan bahwa Ki Kantar membuatkan senjata itu sebagai senjata yang ampuh. Senjata yang ampuh? Senjata bertuah maksudmu? Nah, iya Ki. Hmm. Tolong selesaikan dalam satu minggu ini. Wah, kalau membuat senjata yang ampuh begitu, tidak bisa satu minggu ulung. Ah, berapa lama Ki? Sepuluh hari. Wah, mana bisa? Atau dua minggu? Membuat senjata yang ampuh. Aku butuh waktu sepuluh purnama. Aduh. Waduh, lama sekali Ki. Membuat senjata yang ampuh. Aku tidak bisa terburu-buru, Ulung. Karena banyak syarat yang harus aku jalani. Ah, ya, sudah lagi. Buatkan saja yang biasa. Asal kapak itu terbuat dari perunggu. Baik. Satu minggu sudah selesai aku kerjakan. Ah, tidak bisa lebih cepat dari satu minggu, Ki. Itu sudah cepat, Ulung. Ah, baiklah, Ki. Minggu depan akan kuambil senjata itu kemari. Iya. Akan kukerjakan sekarang juga. Malam begini? Supaya minggu di muka. Sudah selesai aku kerjakan. Huh? Oh iya ya.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 Aduh, seminggu lagi. Aku akan menerima uang yang banyak dari Kisabrang. Dia akan membayar harga kapak itu dengan harga yang tinggi. Padahal dia tidak tahu kalau kapak itu bukan kapak perunggu yang asli. <laughs> kalau aku cari yang asli, sama saja aku mengantarkan nyawaku kepada perempuan tua yang mengerikan itu. Ah, sekarang aku akan ke kebun kelapa. Aku akan bersenang-senang di tempat judi itu. Eh, siapa itu? Kang! Oh, perempuan muda. Ah, kakak mau kemana? Ah, perempuan ini cantik sekali. Kang? <laughs> Eh, oh, oh, ya, ya, ya. Kakak mau kemana? <laughs> Tidak kemana-mana? Apakah kakang mau ke kebun kelapa? Loh, kau tahu? Kan jalan ini menuju kebun kelapa. Oh iya, tapi saya tidak jadi ke sana. Kenapa? Uh, tidak apa-apa. Uh, adik mau kemana? Tidak tahu. Hah? Tidak tahu? Iya, tidak tahu. Apakah adik mau pulang? Tidak. Nah, ini semua dijawabnya tidak. Uh, saya mau duduk di sana saja. Ayo, saya temani. Boleh kan? Boleh. Halah, rezeki. Aku dapat rezeki malam-malam begini. Ayo, Kang. Uh, iya, iya, iya. Aneh, rasanya tadi tidak ada gubuk di sini. Ayo, Kang. Kenapa Kakang heran? Rasanya Gubuk ini tidak ada tadi ya? Ada ah. Hanya Kakang saja yang tidak memperhatikannya. Hah, apa iya ya? Ah, untuk apa dipedulikan betul? Ayo kita duduk di sini. Oh, iya iya iya. Lampu di gubuk ini terang betul. Lebih terang daripada di rumah kisah Kisabrang. Dan gubuk ini bersih sekali. Pasti dibersihkan setiap hari. Eh, apakah adik tinggal di gubuk ini? Tidak. Jadi siapa pemilik gubuk ini? Ah, <laughs> buat apa dipedulikan betul sih? Ah, mungkin yang punya gubuk ini akan heran melihat kita duduk-duduk di sini. Ah, pasti pemilik gubuk ini tidak akan peduli juga pada kita. Ah, masa? Iya. Adik tahu? Lihat saja ke dalam. Pemilik gubuk itu sedang tidur pulas. Eh, ah, iya ya. Nah, kalau dia pedulikan kita, Pasti dia bangun dan dia usir kita dari sini. Uh, iya. Uh, ah, adik kenal dengan pemilik kubuk ini? Tidak. Betul, tidak kenal. Tidak. Kenapa? Wajahnya mirip dengan adik, hanya dia agak dewasa. Oh. <laughs> Di dunia ini banyak orang yang mirip. Tapi belum tentu dia bersaudara. Ah, tapi dia itu... Kan saya sudah bilang, tidak usah dipedulikan betul. Kalau kita terlampau peduli pada sekeliling kita, kita akan semakin repot. Loh, misalnya? Misalnya, kalau saya terlampau peduli apa yang Kakang lakukan di rumah pandai besi itu, maka saya akan jadi repot. Hah? Adik tahu bahwa saya baru keluar dari rumah pandai besi itu? Tahu. Ah, siapa adik sebenarnya? <laughs> Apakah Kakang harus tahu siapa saya? Uh, saya memang ingin tahu siapa adik sebenarnya. Seharusnya saya ingin tahu siapa Kakang ini sebenarnya. Uh, kenapa begitu? Karena Kakang sudah seenaknya meremas-remas jari tangan saya sejak tadi. Oh, <laughs> oh, itu karena saya kagum pada kecantikan Adi. <laughs> Tapi Kang, kekasih saya saja tidak akan berani memegang tangan saya seperti ini. Uh, <laughs> baiklah, uh, saya tidak akan memegang jari-jari tangan Adi lagi. ya, terserah Kakang. Tapi saya ingin tahu siapa Kakang ini sebenarnya. Karena Kakang sudah terlampau lancang pada saya. Oh, jangan khawatir. Kalau kau kasih adik marah, saya bersedia menggantikannya. Kakang ini siapa? Oh, <laughs> saya bernama Ulung. Kerja sehari-hari saya mengurus tempat bersenang-senang di kebun kelapa. Jadi, kalau berkawan dengan saya, maka akan terjamin kesejahteraannya. Lalu, untuk apa Kakang memesan kapak perunggu pada pandai besi itu? Adik tahu saya memesan kapak perunggu? Tahu. Uh, dari mana adik tahu? Itu kakang tidak perlu tahu. Tapi saya yakin bahwa kakang akan mencuri kapak perunggu yang asli. Ah, tidak. Jangan bohong. Betul. Kakang pernah kan mencoba mengambil kapak perunggu yang asli di hutan Gumbak? Ah, siapa yang bilang begitu? Kakang jangan bohong. Saya tahu betul bahwa kakanglah yang datang ke kuburan tua. Betul kan? Ah, tidak. Kakang datang bersama kawan Kakang yang bernama Kasang, ya kan? Ah, ah, tidak itu bohong. Kakang masih bohong. Padahal saya tahu bahwa kawan Kakang itu telah mati dicekik oleh mayat yang ada di dalam kubur itu kan? Ah, si siapa ada ini sebenarnya? Ah. ah. Masa Kakang lupa pada saya? Oh, uh, Kau, kau mayat penghuni kuburan tua itu. Iya, iya. Aku, aku. Perempuan ini berubah menjadi tua. Bahkan kini semakin tua. Kulit mukanya mulai mengerut. Oh. Ini sudah kau lihat siapa aku ini sebenarnya. mulai bersinar merah. Dia menatapku dengan tajam. Pasti dia akan mencekiku seperti dia mencekik si Kasang. Bagaimana janjiku dulu bahwa kau juga harus mati? Maka malam ini giliranmu itu sudah sampai. Oh, aku harus lari sebelum dia sempat Lihat! Selamat aku. Perempuan tua itu tidak bisa mengejarku. Aduh, sekarang aku harus cepat-cepat pulang. Aku harus menghindari. Siapa yang berdiri di belakangku ini? Aku. Ya, ya. ha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 dan ampuh untuk mengatasi segala macam sakit persendian dan tulang, rematik dan sakit pinggang. Ah, sudah sembuh, Pak, encoknya? Ya sudah dong. Ibu memang hebat. Ya, yang hebat bukan ibu, Pak, tapi Duta Rema. Duta Rema, produksi PT Sinar Effendi Murni. Akhirnya sampai juga aku di dalam rumahku. Ah, dia tidak akan bisa mengejarku. Dia tidak akan bisa masuk kemari. Semua pintu dan jendela sudah aku tutup rapat-rapat. Siapa itu? Apa itu? Hah? Jatuh. Kenapa palang pintu bisa jatuh? Padahal aku sudah pasak kuat-kuat. Oh, pintu itu terbuka perlahan-lahan. Seperti ada yang mendorongnya dari luar. Siapa yang mendorong pintu itu? Tidak ada orang. Mungkin pintu ini tertiup angin. rapi tidak akan bisa terbuka lagi. Bisa. Hah? Dari mana kau bisa masuk sampai ke dalam rumahku ini? Dari pintu itu. Aku yang membuka pasaknya. Lalu aku masuk dengan tenang ke dalam rumahmu ini. Oh, celaka. Dia masuk ke dalam rumahku ini tanpa setauku. Kini aku harus bisa keluar dan lari. Kau tidak akan bisa kemana-mana. Kenapa tiba-tiba pasak pintu ini keras sekali? Pintu ini juga keras sekali. Seperti di diganjal batu besar. Kau tidak akan bisa keluar dari dalam ruangan ini. Semua jalan keluar sudah aku tutup. Kuku-kuku jari tangannya mulai memanjang. Bahkan kini bertambah panjang. Bersiaplah untuk mati, hei pencuri kapal. <laughs> Akan aku lawan perempuan ini. Aku tidak takut pada kekuatannya. Hei! Hei!